Omong, oh, ada yang mau tanyakan? Wis. Adapun pembahasan berikutnya adalah sistem gharar. Nah, ini panjang masalah gharar ya, akan dibahas nanti Insya Allah pada kesempatan berikutnya. Wallahu tabaraka wa taala alam bisawab. Oh iya, kita belum masuk dalam dunia jagal. Tahu dunia jagal ini? Masya Allah. Taruh, taruh. Diamankan dulu sini. Baik. Lupa saya. Apa hukumnya? Barakallahu fikum. Membeli daging bayar hewan. Beli daging kambing, dagingnya ya dibayar kambing hidup. Atau sebaliknya, kambing hidup dibayar dengan daging. Kambing, kambing, sapi, sapi, ayam, ayam. Hukumnya apa ini? Kok diam tergambar nak? Masya Allah ketika Idul Adha Antum mendapatkan daging banyak Banyak ya Pak Dari mana-mana dikasih atau kumpul-kumpulkan Untuk klasifikasi Nih kambing, nih sapi Dapat kambing itu satu freezer Jangan guyu saya dapat begitu. Alhamdulillah. Sapi. Ya namanya rezeki dikasih dari banyak banyak, banyak orang. Apalagi kalau di kampung itu kan dari masjid ini, dari masjid ini, dari masjid ini, dari masjid ini, dari masjid ini. Ah, kumpul-kumpulkan dapat daging sapi satu viser atau kambing lah. Hanya tuh kalau makan daging kambing terus ya lepok. Kata kalau yang sendiri enak-enak aja kan disimpan, enggak. Atau punya pikiran yang lain. Ini zen kalau dibikin hewan. Hewan saya pelihara. Ya kan dipelihara, beranak pinak, lulus, dijual kan gitu ya. Apa hukumnya membeli kambing yang hidup dibayar dengan apa ini? Daging tadi. Hukumnya apa? Hmm, hukumnya apa? Boleh. Kenapa kok boleh? Ini ini daging kambing. Itu kambing hidup. Misalkan eh, saya beli kambing antum. Dia sudah berumur misalkan ya enam bulan, tujuh bulan lah. jadi masih sudah mulai di atas cempe. Ini saya beli dengan daging kambing 5 kilo, tulang-tulang kambing 3 kilo. Fadal al-Madani ya, Azim. Silakan azan dulu terus nanti insyaallah. Dari barakallahu fikum disebutkan dalam Waqa Imam Malik dari Sa'id Ibn Musayyab rahimahullah salah seorang ulama tabi'in meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il laham bil hayawan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual daging dibayar hewan hidup. Ini mursal dikarenakan ta, uh, e, Said Musayyab seorang tabi'i dia langsung meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Seorang tabi'i tidak pernah ketemu Rasul. Namanya mursal, namanya mursal mungkati ada yang terputus sanat. sehingga para ulama dalam bab ini ada ikhtilaf. Khusus bab ini mereka ikhtilaf. Sebagian ulama terutama dari Imam Malik dari madhab Malikiyah Barakallahu hukum mengamalkan riwayat ini dengan alasan mursal, ini hadis mursal dan yang memursalkannya Sa'il bin Musayyab. Imam Malik, Imam Syafi'i dan yang bersama dengan mereka menganggap mursal Sa'id Hisan, Hasan. Juga dikuatkan dengan amal beberapa orang sahabat. Al-Baghawi rahimahullah dalam bukunya Syarh Sunnah menyatakan hadithu ilmu musayyab wa in kana mursala lakinnahu yataqawwa bi amal sahabat. Hadis Said tadi ilmu musayyab walaupun dia mursal tapi dia dikuatkan dengan amalnya sahabat. Jadi hasan di ghairi. Bagi yang menghasankan riwayat ini maka tidak diperbolehkan menjual kambing hidup atau hewan hidup dibayar dengan daging kambingnya. Atau sebaliknya, menjual daging dibayar dengan hewan hidup. Yang sejenis. Yang sejenis. Dan itu dimasukkan dalam kategori muzabana. Paham ya? Kambing hidup dengan daging kambing. Sapi hidup dengan daging sapi. Ayam dengan daging ayam. Masing-masing jenis. Ayam sendiri, bebek sendiri, angsa sendiri, macam eh, macam-macam sendiri. Yang jelas yang halal dimakan, yang halal dimakan Jenis Tidak diperbolehkan dengan nas riwayat ini bagi menghasankannya dan masuk dalam penggambaran muzabana. Apa solusinya? Benar, bil hulus. Beli daging dengan hulus. Beli kambing dengan fulus. Paham ya? Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa apa yang sesuai sunnah untuk orang yang sedang mengalami kesulitan? Langsung bisa memohon supaya dikasih kemudahan. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad ketika terkait dengan bab ini, doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla faj'alil hazna idza syi'ta sahla Ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang kau jadikan perkara mudah jadikanlah al-hazna dengan memfatah al-hazna kesulitan ini menjadi mudah kalau huznun sedih kalau haznun sulit maka jadikanlah yang susah ini menjadi Langsung aja ya Allah beri kemudahan kepada aku dari semua kesulitanku. Langsung. Amal apa? Semua amal soleh. Semua amal ibadah, maka ketakwaan kepada Allah, solusi dari semua permasalahan. Umayyatakillah ya yaj'allahu makhraja wa yarzuku min haitsu la yatasib. Wa mayyatakillah ya yaj'allahu makhraja. Dia bertakwa dari solusi. Dalam ayat yang lain, wa mayyatakillah ya yaj'allahu min amrihi yusra yang bertakwa kepada Allah, urusan akan dikasih mudah oleh Allah. Apakah boleh menukar susu dengan coklat? Ya nggak apa-apa susu dengan coklat. Saya membahas. Yang saya pahami susu susu susu susu susu ini susu entah susu kental atau susu cair atau susu bubuk coklat ya coklat itu tadi Beda ya akhi Susu coklat berbeda. Yang paling enak itu bilfulus. Doa apa yang dia diajarkan Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam ketika terjadi wabah penyakit yang menyebar? Apa yang kita lakukan? Tergantung. Kalau nyebarnya di tempat kita, la qadarahullah, dan memang membahayakan, pergi. Oh sebentar. Uh, kalau yang masih di, di tempat itu jangan pergi dia di diisolasi, diamankan secara medis. Yang dari luar jangan masuk. Nah, itu riwayatnya Barakallahu Pengobatannya secara medis. Orang lain yang terkena wabah, terkena penyakit, antum bisa berdoa, alhamdulillahilladzi afani min hada. Barakallahu Ya, segala puji bagi Allah yang memberikan afiah kepada aku dari ini. Tapi kalau wabah dari jauh sana, yang apa yang dipikirin? Ya apa ya, diwaspadai saja. Doa kita tadi itu. Memuji Allah Azza wa Jalla atas afiah yang Allah kepada kita. Ya Allah, ya Saya punya ayam. Ayamnya sering dimakan kucing. Loh, kok kucing makan ayam? Anak ayam. Apa ya? Maka saya pun meracuni kucing tersebut. Yang mati malah anaknya si kucing. Istighfar kepada Allah Azza wa Kucing itu hewan yang dipelihara yang apa namanya yang bersama dengan kita. Enggak boleh dibunuh. Supaya dia enggak makan anak ayam atau kasih makan kucingnya. Paham enggak? Kamu kasih makan kucingnya antum itu. Ah, dari duri ikan gitu ya. Kasih makan kucing. Kalau antum pelihara kasih makan. Kalau antum nggak pelihara ya dijauhkan. Jangan dibunuh. Bolehkah tukar menukar makanan yang sudah jelas harganya makanannya dengan sayuran atau buah yang jelas juga harganya? Hukumnya apa ya Hah? Nggak masalah, beda jenis. Jadi kalau ya, gimana nih? Makanan sama sayuran, ya beda lah. Harus itu. Atau misalkan lagi masak uh, soto. Soto Tegal. Ada apanya ini? Ada taujunya. Hmm, ada taujunya. Seneng gak? Masa mau Tegal gak seneng? Saya aja seneng. Ada kelas itu. Ah, soto, bahasa soto. Lewat tukang sayur. Atau mau kepingin beli sayur, mau masak sayur untuk keesokan harinya. Gak punya fulus. Adanya apa ini? Jatuh tegak. Pak, boleh nggak saya beli sayur mayur bapak ini ini ini ini, tapi saya bayar pakai soto tegar. Maksudnya saya nggak punya uang pak, tapi saya lagi masak soto ini. eh Hukumnya apa? Tidak ada masalah. Hmm, ya Allah ya kalau yang biasa jual ikan, keliling-keliling, itu ngalami seperti ini. Ikan ya, ikan laut, ikan laut. Orang-orang kita kan ikan laut ya. Wah, gunung-gunung, para itu. Yang di gunung-gunung itu nggak pernah ngerti ikan laut, jauh dari pantai. Nah, dijual ke sana, kadang pakai fulus jelas. Kadang dia beli ikan dibayar apa? Sayur atau Hukumnya apa? Yang ada masalah. Barakallahu fikum. Eh, ikan dan segala macam bukan termasuk barang riba. Bukan musabana. Paham ini? Nah. Jadi antum pulang bawa beras, bawa sayur, bawa duit. Barakallahu Bolehkah membuka usaha atau dagang dari uang hasil pesangon kerja bank? Kalau antum sudah tahu hukumnya kerja di bank, sudah tahu hukumnya, itu haram bagi antum untuk menggunakannya. Maka pesangon-pesangon yang ada haram bagi antum untuk memakainya. Jadi makan, kerja, tidak boleh. Tapi yang kalau antum belum tahu ilmunya, baru ngerti, maka yang telah lampau halal bagi antum. Kalau menggunakan yang yang dulu-dulu itu, tidak ada masalah. Bagaimana hukum membeli barang, mobil, misalkan atau yang lain dalam kondisi rusak atau tidak jalan? Tidak masalah kalau kamu uh, emang membelinya, dengan sebuah kemaslahatan yang lain. Antum beli tentu dengan harga rusak kan gitu ya, bukan harga yang baru, harga rusak. Kemaslahatan banyak, antum rongsok bisa. Preteli besinya dijual besi rongsoknya. atau memang antum memperbaiki, dia rusak, beli dengan harga yang murah, nanti antum perbaiki, perbaiki semuanya jadi zen lagi. Nah, itu. Ya eh, mobil kena banjir kemarin. Eh, begitu ya. Itu kan banyak rusak itu. Jadi dijual murah, lah apa sih ada masalah? Nah, entah atau merosokkan itunya atau atau perbaiki. Misalkan rusak dijual, misalkan Suzuki R3 All New. Beli baru kan mahal. Kena banjir dia ini. Masya Allah. Dijual berapa ini? 50 juta. Hitung-hitung 50 juta perbaikan sekarang. Wah, rahis. Padahal ketemunya paling 80 juta lah. Uh, apa perbaikan 30 juta murah. Ini kalau saya beli ini bisa salah sekian. Anda beli 50 juta, nggak ada masalah. Nanti Anda perbaiki, bersihkan semuanya supaya nggak ada bau tadi. Mesin semuanya dibongkari semuanya. Zen lagi. Keluar uang 30 juta. Total 80 juta dapat R3L-nya. Nggak ada masalah. Atau dijual lagi setelah itu. Nggak ada masalah. Lepas berapa? 120, 130. Nggak ada masalah. Bisnis, bisnis. Perkara yang halal. ada masalah. Apakah hukum koza meliputi perempuan juga? Parah kalau perempuan koza ya. Tahu tuh koza? Terkait dengan rambut. Koza itu ketika orang cukur rambut itu e, sebelahnya tipis, yang lainnya masih tebal. Entah depan atau belakang atau kanan atau kiri atau yang sebagainya. Kalau perempuan koza lebih parah banget. Jadi Allah Allah perempuan apa enggak ini? Misal, misal ya. Atau pengen model gaya gaya sekarang ini ya nggak beres itu. Jadi semua dari yang dari tepian kanan itu digripi semua, gripi sampai kanan kiri belakang. Yang dibiarkan yang tengah-tengah ini. Jika dia kayak apa ya? Kayak semacam apa gitu. Kayak apa namanya? Yang ini masih panjang, jadi bulat gitu. Nah, gitu. Seakan-akan aku menggunakan sebuah topi. Itu kalau hukumnya haram. Terbayang tidak perempuan kayak gitu? Ya Allah. Jadi Allah alam perempuan itu bukan ya. Perempuan itu e, diperbolehkan untuk mencukur rambutnya ketika tahalul. Itu pun se seujung ruas jari. Paham ya? Dia dipanjangkan. Perempuan semakin panjang rambutnya semakin bagus pengolahannya. Jangan teruskan. <clears throat> Bolehkah mengontrakkan rumah kita kepada Indomaret atau Alfamaret yang diketahui menjual rokok dan segala macamnya? Hukumnya gimana? Hukumnya gimana nih? Hukumnya apa ya? Saya mau tanya sama antum. E, minimarket tersebut seluruhnya atau hampir semua yang dia jual haram atau halal? Semuanya atau apa kebanyakannya? Haram atau haram? Hah? Kira-kira yang haram apa aja? Satu, yang lain? Masa iya? Jangan dulu ya. Hah? Apa? Apa yang lain selain rokok? Apa? Rokok sih apa lagi? Masa? Masa jual bir? Kamu tahu ini? Ah yang betul aja jangan mengada-ngada lah. Ada tak? Di tempat saya tidak ada yang jual seperti itu. Ada tak? Loh, ada. Atau jangan macam-macam loh. Keluar itu. Nah kalau yang jual satu ini, hatta toko biasa juga jual rokok. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ini kembali kepada hukum kebanyakan. Kalau seluruh yang dia itu haram atau kebanyakannya haram sampai dikenal sebagai sebuah tempat penjual barang haram jangan. Itu tahun alal ithmi ulang. Tapi kalau yang di hukum asalnya adalah halal, perkara yang mubah, kebanyakannya ada masalah. Yang seperti ini bukan dosanya atau dosanya dia. Barakallahu. Artinya itu tempat pada asasnya tempat yang dipakai untuk jual beli barang halal. Ketika ada hal yang haram padanya atau enggak ridho, yang dosa yang memilikinya, yang yang yang yang menjualnya. Saya mau tanya, apakah masih ada hubungan kekerabatan bagi seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya dan istrinya sudah menikah dengan siapa ini maksudnya? Suaminya kan udah meninggal. Meninggal ya sudah. Maksudnya kekerabatan sama siapa? Atau istrinya menikah lagi. Kalau istrinya menikah lagi dengan laki-laki yang lain, sama kamu, mantan suami, sudah bukan lagi mahram. Paham ya? Nah, kalau kamu meninggal, mati, harus mati. Sama siapa ini maksud Kalau terkait dengan keluarga suami, tetap. E, mertuanya tetap sebagai mahram selamanya. Anaknya tetap mahram selamanya. Paham ya? Seorang wanita di keluarga suami yang mahram hanya bapak mertua saja. Yang lainnya enggak. Kamu di keluarga e, istri kamu hanya ibu mertua saja. Nah, naik ke atas, ibu mertua, neneknya. Yang lain bukan. Paham ya? Mati bukan apa mana mati is mati La haula wa la quwata illa billah. <clears throat> Wallahu a'lam bissawab. <laughs> Masya Allah. Sampai ada yang tanya apa hukumnya beli nasi bungkus dibeli dengan beras mentah. Berapa pun apa gambarnya beda dengan yang tadi. Apakah diperbolehkan bagi seorang wanita yang sedang haid membaca Al-Quran tetapi cara membacanya dengan tidak menyentuh Al-Quran melainkan dengan memakai kaos atau sarung tangan? Nah, kalau membaca Al-Quran dengan hafalannya sepakat tidak ada masalah. Kalau membaca Al-Quran dengan memegang mushaf ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang mengatakan e, tidak boleh para fikum. Yang membolehkan secara mutlak dikarenakan uh, kalimat tahir la yamassul qur'ana illa tahir tidak menyentuh Quran kecuali yang tahir yang suci itu mukmin maksudnya. Kaum mukminin yang, yang, yang menyentuhnya, bukan terkait dengan masalah hadas. Uh, dalam al al Karim la masul al-mutahharun al-mutahharun para malaikat. para fikum. Sehingga uh, boleh boleh secara afdolnya tidak. Tapi untuk yang perempuan haid mereka lebih memberikan keringanan dikarenakan waktu yang cukup lama dia berhadap. Barakalikum. Bagi yang mengatakan boleh menggunakan sarung tangan dan segala macam itu lebih afdol dikarenakan tidak langsung bersentuhan dengan mushafnya. Wallahu tabaraka wa taala alam bisawab. Cukup ya, Pak ya. Cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين